لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Hati-hati ya, والأحبة perempuan tuh riskan terkena penyakit diabetes. Kenapa? Karena mereka sering diberikan janji-janji manis oleh kaum Adam. Ya di PHP-in. Geus nu teu PHP mah Allah. Mentana tong kajelema jeung udah jelema geus deketan alona. Ya Allah minta yang terbaik untukku biar aku tidak sering di PHP-in da jodoh mah teu kudu tangan aslina ke cenuk waktu ninggang mangsa nyamperkeun tapi kan kudu ikhtiar selama ikhtiarnya memakai cara Allah insya Allah signifikan tapi ikhtiar ikhtiar tapi lupa cara Allahnya terbukti banyak yang sudah menikah pun bercerai oke Orang bisa menikah dengan siapapun tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Maka cintai aku karena Allah. Lupakan aku karena Allah. Maka kelupakan kamu dengan bismillah. Balik ke nama tutung. Jadi kalau laki nusok ngape HP ayin mah nyatakan